Fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Jadi kalau ada qad berarti itu ya. imma dia fi'il madhi ataupun fi'il mudhah mudhari. Kalau qad masuk kepada fi'il madhi menunjukkan berapa makna ya Hana Aba Said? Dua. Salah satu di antara dua makna. telepon saya angkat dulu ya. dokter Rizut telepon Nam ya Ahana dokter hayakallah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Antum sudah tiba? Eh, belum belum masih di Saudi? Masih, masih di oh. Nanti malam ke Jeddah. Oh, nanti malam ke Jeddah ya, besok terbangnya. Oh iya, ya khairan. Nam ya, Khi. Tapi masih jalan sih taklim di situ. Mas, masih. Hari Kamis. Iya masih? Ah. Iya. Oh maksudnya malam Jumat yang di Tomoni? Tomoni, Tomoni. Semenjak sudah Lebaran Idul Adha ini belum lanjut lagi. Soalnya nih oh, agak ini apa cuaca-cuaca ini berapa hari ini masya Allah sering hujan. Oh betul. Ya belum ada pemberitahuan juga dari anu pengurus masjid di sana. Oh, ya. Bagaimana semua jemaahnya sehat semua ya? Ada yang namanya ini ada yang sakit, ada yang, ada sakit, ada yang ya? meninggal, ada yang, ada yang meninggal juga ya. Subhanallah. Ya Ustaz, mau tanya. Enam. Uh, eh, masalah jumroh. Jumroh itu kan wajib haji. Iya. Nah, Nah, kalau meninggalkan jumroh atau tidak melakukan kan dam kan ya? Iya. Hadiyu ya. Nah, Dapat. Nah, kalau salah bagaimana Ustaz? Ada sebagian jamaah yang dia salah melempar karena ini <clears throat> karena itu kan penunjuk jalannya kan dari masyarik Ustaz. Halo? Iya, halo. Ah. Ya, dari tapi itu saya lihat anak-anak muda, anak-anak muda yang orang Arab tapi anak-anak muda nah, dia salah mengarahkan jadi oh iya orang hari kedua or, orang Saudi tapi dia tidak punya ilmu iya betul <laughs> orang Saudi tidak punya ilmu nah. kebetulan tidak bersama saya yang ya alami kalau yang ya. sama-sama saya ah, iya. Ya. kasih tahu lah, itu yang tidak sama saya iya itu hari kedua nalewati jumroh ulah, dia cuma lempar jumroh Wusto. Wusto. Aku apa tidak dilempar, langsung pulang. Allah mustahil. Bagaimana? Mau melempar dilarang sama itu orang katanya. Aduh, kenapa? Jamratul Aqabah. Iya itu kewajiban itu. Padahal tugas tugas dia itu kan cuma mengantar, dia bukan pembimbing ibadah ada sebenarnya dia cuma mengantarkan jalan. Nah. Kan memang diatur memang saat ini per permaktab supaya uh. tidak bertumbuh-tumbuh orang kan. Iya. Jadi rombongan jalan. Hmm. Nah, itu bagaimana jadi kalau yang kejadian begitu. Jadi kayak kurang atau ada juga pasarnya itu bagaimana Pak? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami jangan engkau siksa kami in nasina jika kami lupa au akhtana. La tu'akhizna in nasina au akhtana. Jangan kau siksa kami pada sesuatu yang kami lupa atau pada sesuatu yang kami keliru, artinya tidak sengaja me melakukannya. Nah, cuman iya, ini iya. kita masih butuh ini cari petu ulama apakah yang seperti ini. Insya Allah diharapkan aja ya sah. Cuma apakah dia harus bayar dam atau tidak ini ya, ya, ini yang saya agak ini nanti coba anu coba cari saya tanya anu lagi nanti. Saya tidak ingat ini dalam permasalahan ini Allah alam. Khawatir keliru saya menjawab kalau ini. Cuman masalah hajinya insya Allah semoga sah. Insya Allah. Ya, dia ya. tidak meninggalkan rukun ataupun syarat. Iya. Cuman dia, dia ini iya, cuman iya keliru. Dia dia, dia tampak nah, sengaja. Dia kurangnya ilmu. Iya. Dia mengikuti itu orang. Kurangnya gitu. ilmu, tapi sudah ma'ruf kalau kita kembali kepada kaidah-kaidah umum. dari dalil umum siapa yang meninggalkan perkara seperti itu dia semestinya bayar dam itu. Kalau dia Amannya. Iya, tinggalkan. Tapi nanti coba saya takit kan lagi. Kan, ya. Yeah? Nah, misal harus bayar dam kan sudah jelas ini sudah lewat tasrik. Iya. Terus yang puasa tiga sama tujuh itu kan sudah tidak bisa juga ini sudah sudah iya. mau pulang. Sudah mau pulang. Iya. Nah, Jadi tinggal ini, tinggal ah, apa, apa. tinggal pembayaran dam aja di situ tuh. Iya. Oh dam bisa di, di luar hari tasrik Ustaz? bisa kalau mau ini masih an, an, di apa namanya itu di tanah haram antum di situ sekarang. Oh, Oh, walaupun iya. dia sudah pulang, iya. dia minta tolong orang minta yang bisa tolong. uruskan. Begitu. Iya, bisa uruskan. Apalagi ini, ini masih, apalagi kalau pendapat yang mengatakan ini masih bulan Zulhijjah. Iya, tinggal beberapa hari ke depan ini. Halo, Iya, halo, halo. Iya, kan. Ini masih bulan Zulhijjah. Tinggal iya, beberapa tinggal beberapa hari ini, iya, tinggal, tinggal empat hari. Iya, dua tiga hari. Iya, hmm. ke depan. Nanti coba saya lihat lagi apakah dia harus bayar denda atau ini saya tidak eh, lupa sekarang. Kalau dia bagaimana hukumnya bagi orang yang meninggalkan lempar apa jamratul akabah. Wallahu alam. Ada juga kasus begini Ustaz. Eh, ini ya. Eh, kasus masalah ini Ustaz, nafar awal nafar sani. Ustaz. Iya ya, iya ya. Alas ini ah, apa? Ah. Jadi dulu, ini saya lagi taklim dengan teman-teman nih, belajar nahu dulu. Oh iya, iya, nah? iya. Sekalian saya anu dulu, kasihan ya, ini. Iya nanti ya iya, nanti ya. Nanti eh, kita ya. Pelajaran apa ini? Be belajar anu, belajar nahu tuh patusannya. Antum, oh, antum rutin, bisa ikut rutin. nanti, bisa ikut nanti kalau tiba ke sini. Rutin gitu ya. Ya rutin, rutin, rutin pada Isya. Apa nih? Oh iya, iya, insyaallah. 20 menit insya saja biasa kami. 15 menit, ya, 20 iya. menit. Penting rutin. Ya, ya, rutin, rutin. Insyaallah. Ya, Ustaz. Ya, ya. Ya, Ustaz. Jazakumullah Oh, ya. Ya, ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Semoga tiba dengan selamat. Tuhan, ya, kita lanjutkan dulu. Sampai mana tadi ini? Hah? Toib. Kita katakan bahwasanya kade kalau masuk kepada uh, fi'il madhi maka menunjukkan salah satu di antara dua makna. Mana yang pertama apa? At-tahqiq dengan takrib. Apa artinya tahqiq? Apa makna tahqiq? Sungguh-sungguh, pasti. Ya. Kalau takrib dekat menunjukkan waktu yang yang dekat. Contohnya qad yang masuk pada fi'il madhi menunjukkan makna tahqiq. Seperti firman Allah qad aflahal mu'minun. Sungguh benar-benar beruntung, pasti orang yang beriman itu berun beruntung. Baik. Yang menunjukkan tahqiq seperti apa? Apa takrib? Kadok komatis salat ucapannya orang yang mengkomat salat dia katakan kadu salat qamatis salat. Nah, walaupun ini fi'il madhi tapi ini belum tuntas, belum selesai, baru mau dilaksanakan. Artinya pelaksanaan sholat sudah tidak ada lama lagi. Iqamah. Qad qamatis sholat qad qamatis sholat artinya. Nah. Kalau masuk pada fi'il mudhari' juga kata beliau menunjukkan dua makna, salah satu di antara dua makna. Bahkan kita katakan kemarin bahkan tiga. Makna yang pertama sesuai dengan di kitab Makna taklil. Makna taklil sedikit, jarang-jarang, sedikit. Seperti apa? Seperti apa? Kadu yasduku al kadubu. Kadang kalanya orang yang pendusta itu ada benarnya. Kadang kalanya dia juga jujur. Tapi lebih banyak boteknya. Nah, kadu al kadub. Kadang si dusta itu, si pendusta itu apa? benar maksudnya kadang juga benar ucapannya kadang. Enam. Seperti ucapan orang Arab lagi kado judul bakhilu. Kadang kalanya orang bahil juga apa? dermawan artinya kadang kalanya juga dia memberi. Wallah pada asalnya apa dia kikir. Kado yang jahul balidu. Kadang kalanya orang yang bodoh juga lo lulus. Kadang kalah. Tapi ini taklil sedih sedikit. Naam. Kemudian kalau yang menunjukkan taksir menunjukkan banyak kebanyakan seperti contoh kado yanalul mujtahidu bughyatahu kado yanalul mujtahidu bughyatahu bahwa kebanyakan orang yang sungguh-sungguh itu menggapai cita-citanya ya mendapatkan keinginannya cita-citanya juga qad yaf'alu taqiyu al khaira. Bahwa kebanyakan orang yang bertakwa itu melakukan kebaik kebaikan. Jangan jangan jangan artikan kadang kala, tapi qad. Jadi qad ini hati-hati. Ya, maknanya mengartikan qad. Dilihat masuk pada fi'il madhi menunjukkan apa? Tahqiq, pasti, sungguh-sungguh. Kadang menunjukkan waktu dekat. Masuk pada fi'il mudhari menunjukkan makna takfir kebanyakan ataupun kadang menunjukkan apa? Sedih, sedikit, kadang kalah, kadang-kadang itu maksudnya. Jadi kita artinya sedikitnya tak, taklil, kadang kalah kalau takfir kebanyak kebanyakan dan mana yang ketiga tahqiq. Seperti Allah mengatakan qad ya'lamullahu al-muawwiqina minhum dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-18. Jadi kali alamullah. ini ya pasti Allah tahu, ya. Jangan katakan, jangan katakan kadang-kadang. Jadi qad ya'lamullah ini maknanya apa? Uh, tahqiq ini walaupun dia masuk pada fi'il mudhari mudhari. Naam. Qala rahimahullah wa amma sinu wa saufa. Adapun sin dan saufa fayadkhulani 'ala al-fi'l al-mudhari wahdahu Adapun huruf sin juga saufa maka keduanya masuk pada fiil mudhari saja. Ya, alal fi'lil mudhari wahdahu. Jadi ketika kita lihat sin saufa pastikan setelahnya bahawa itu adalah fiil mudhari mudhari. Tapi kalau lihat qad masuk pada fiil ya mungkin fiil madhi, mungkin fiil mudhari. Ya. Tapi kalau sini saufa dipastikan bahawa itu adalah fi'il mudah mudhari huma yadullani ala tanfis huruf sin dan saufa ini ya menunjukkan at-tanfis apa yang tanfis eh waktu yang akan datang Ma, wa ma'nahu al-istiqbal at-tanfis makna al-istiqbalnya waktu yang akan datang ila anna sin hanya saja kalau sin ini kata beliau aqallu istiqbalan min saufa kalau huruf sin yang digunakan waktunya lebih dekat, lebih sedikit dibandingkan dari kalimat daripada huruf sau saufah. Umpama sau'tika, aku akan memberikan kepadamu dirhaman, artinya dalam waktu dekat ini. Tapi kalau saya katakan saufa u'tika dirham, ay, masih lama itu. Ya. Paham tidak ini? Nah, sausafiru berarti mungkin dalam waktu dekat. Tapi antum katakan saufa usafir. Kelak aku akan bepergian. Oh, masih lama itu. Ya. Jadi sin saufa sama-sama masuk pada fi'il mudhari tetapi kalimat sin digunakan pada waktu yang lebih dekat dibanding dengan sau saufa yang kalau saufa itu lebih lebih jauh. Naam. Fa amma sinu panahu qawlihi ta'ala. Adapun sin, penggunaan sin yang masuk pada fi'il mudhari seperti firman Allah Azza wa Jal, sayaqulu sufaha'u minan nas. Sayaqulu. Bagaimana cara mengirapnya? Kita katakan sin harfu tanfis. Sin ya harfu apa harfu istiqbalin. Tentu saya katakan seperti itu. Asin apa? tikbalin. Kita belum katakan harput tanfis. Ya, naam. Yaqulu fi'lun mudhaf mudari. Yaqulu ini fi'il mudari. marfu'un dirafa. Kenapa dirafa? Litajarrudihi minan nasibi wal jasim. Apanya litajarrudi? Karena so kosongnya, tidak adanya amil menasab di depan seperti umpama an dengan lan. Wal jazim juga tidak ada huruf menja menjazam seperti lam umpamanya. Karena seandainya ada huruf menasab tentu akan di fathah yaqula la yaqula umpamanya ay yaqula seandainya ada huruf menjazam akan dikatakan lam yaqul maka ketika dia kosong tidak ada huruf menjazam, tidak pula pula huruf menasab. Itu maksudnya litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Karena sunyinya kosongnya dari amil menasab dan menjazam sehingga dia pun dira dirafa. Maham. Sehingga ini eh, kata para ulama nahu amilnya di amil itu ada banyak. Ada istilahnya amil lafziyah. Iya. Ada amil ma'nawiyah, ini amil ma'nawiyah ini namanya nih. At-tajarrud. Ya, pada fi'il mudah, mudhari. Ada amil ma'nawiyah lagi yang lain seperti al-ibtida, seperti pada mubtada, mubtada. Zaidun qaimun. Zaidun mubtada. Mana amilnya? Amil lafdhi, apa amil ma'nawiyah namanya. Yaitu al-ibtida karena dia permula permulaan. Tapi kalau yaqulu Muhammadun, yaqulu ini amil apa namanya? laf, e, ma'nawiyah juga yaitu tajar tajarrud kosongnya tidak adanya huruf menasab dan menjazam. ma'am As-sufaha'u ya, antum katakan apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Sufaha. Liannahu kenapa bisa dhamma Antum karena dia apa? Jamu taksir. Sufaha itu jama mufradnya safihun safihun ja'a safi umpama yaqulu safihu satu orang tapi sufaha orang-orang yang safi yang dungu yang tidak tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya itu maksudnya apa sufaha yaqulu sufaha jadi sufaha ini fa'ilun marfu' wa alamatu rabbih dhammatun dhahira li'annahu jam jamu taksir na'am minan nasi minan nasi jar majrur min harfu jar an nasi isim majrur bimin orang tujarri al kas al kasrah syaitnya dari uh, ayat ini saya qulu yaqulu fi'il mudhari dari mana kita tahu itu fi'il mudhari ada sin di depan ya juga setelahnya saya qulu lakal mukhallafuna saya qulu laka al mukhallafuna Sin harfu istiqbalin yaqulu fi'il mudhari' marfu'un li tajarruri an nasib wal jazim wa lamatu rabbi dhammatun dhahirah laka jar majrur lamnya harfu jarrin la harfu jarrin kaf dhamir muttasil mabniun 'alal kasrah fi mahalli jar fi mahalli jarrin na'am al mukhallafuna al mukhallafuna fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi alwawu ya niabatan ani dhamma liannahu jam'ul mudhakkar salim wan nun nunnya pada al mukhallafuna nun iwadun anit tanwini ya nam iwadun anit tanwin pada kalimat mukhallafun ya nam wa amma sawfa fa nahwu qawlihi ta'ala adapun sawfa seperti firman Allah taala wala saufa yu'tika rabbuka fatarda wala saufa yu'tika rabbuka fatar fatarda nah lamnya namanya lamul ibtida wala saufa lamnya apa lamul ibtida artinya huruf lam permulaan saufa harfu tampis atau antum katakan harfu stikba harfu stikbalin ya naam so, Saufah harfu istiqbalin. Yu'tika yu'ti fi'il mudhari' marfu'un litajarrudi min nasi wal jazm. Wa lamatu rabbih dhammatun muqaddarah. Ya, asalnya yu'ti. A'ta yu'ti. Ya, yu'ti. Naam, dhammatun muqaddarah. Mana min dhuhuriha? Apa yang menghalangi sehingga dia tidak muncul? Hah? Asfih? Asfiqal. Bisa yu'ti asalnya yu'ti. Tadi asalnya yu'ti. Iya enggak? Yu'ti ya tanya yu'ti. Tapi berat. Disiqal makanya dikatakan dhammatun muqaddarah. Mana amin duriha dhammatun muqaddarah. Ya. Naam. Kenapa diperkirakan? Lifiqalih ya. Mana min duhuriha Asfikal, nam. Nah, walau turafi dhammatun muqaddarah. Mana duri as Asyikal. Tahu artinya asyikal ini? Tahu artinya asyikal apa ubadah? Berat. Berat. Artinya bisa muncul sebenarnya. Bisa kita katakan yu'ti yu. Tapi berat di lisannya orang-orang Arab. Sehingga yu'ti. Nam. Taib. Rabbuka wala sawfa yu'tika rabbuka. Uh, kafnya apa? kaf antum katakan domirun mutasil, domirun nasbin mutasil, mubniyon ala al-fathah fi mahalli nasbin maf'ulun bi fi mahalli nasbin apa maf'ulun bi awal karena ini atau yu'ti butuh dua maf'ul rabbuka fa'ilnya rabbu fa'il marfu alamatu rabbih dhammatun dhahira rabbu mudhaf wal kaf dhamir muttasil bi mal jarrin mudhafin ilaihi ya rabbu wala sawfa yu'tika rabb rabbuka ay rabbu mudhaf wal kaf bi mal jarrin mudhafun ilaihi Naam. Kemudian disebutkan jumlahnya fiil dengan uh, fa'il fi mahalli raf'in ya uh, khabar dari mu mubtada. Naam. Taib. Dari surah Ad-Duha ini. Wala apa sebelumnya ayat ini? Naam. Qala rahimahullahu taala syahidnya dari sini wala saufa. Ini saufa yu'tika. Ya. Setelah hubut saufa ada yu yu'ti fi'il mudhari. Mudhari. Saufa nuslihim nara juga syahidnya saufa nuslihim. Jadi nusli fi'il mudhaf mudhari. Dari mana kita tahu ini fi'il mudhari? Ada saufa di depan. Ada sau saufa. Nusli fi'il mudhari marfu' li tajarrub min nasb jasim. Apa tanda rafa'nya situ? Dhamma muka dhammatun muka muqaddarah dhammatun muka muqaddarah alal yaih ya. Naam. Nusli Nah, nuslihim na nara. Nara apa eh, irabnya maf'ulun bitsani. Nah, wala saufa nuslihim saufa nuslihim nara. hanya him ini apa? Yang him setelah nuslihim itu itu apa? Dhamir nasbi muttasil fi mahalli nasbi maf'ulun bi awal. Naranya maf'ulun bi kedua. Kedua. Ya, Tayyuhan. Dan ingat setiap jangan setiap setelah pilih itu tidak ada mudhaf ilaihi. Itu sudah kaidah. Jadi ketika ada domir setelah fi'il, jangan antum pikirannya antum itu adalah apa? Mudhaf ilaihi. Imma dia fa'il atau imma dia maf maf'ul. Jelas ya? Imma dia fa'il atau apa? Maf'ul. Kecuali mungkin kalau di fi'il nakis ya mungkin dia apanya? Isim isimnya. Naam. Baik. Qala rahimahullah, "Saufa yu'tihim ujurahum." Saufa yu'tihim ujurahum. Irabnya sama. Syahid di sini yu'tihim. Yu'ti adalah fi'il mudhaf mudhari. Apa tandanya itu fi'il mudhari ada saufa di depan? Ya, latihan mengirab ya. Sekali-sekali kita latihan mengirab seperti tadi. Qala amma tanitsus sakinati. Selesai, Juan, Sin saufa ini. Naam. Qala amma tani amma ta'utani fi sakinati fatadkhulu 'ala al-fi'l al-madhi duna ghairihi. Adapun ta tani fi sakinati maka dia masuk pada fi'il madhi ya tidak selainnya. Artinya ta tani fi sakinati ini khusus masuk pada fi'il ma madhi. Ya. Cuman bedanya ta tani fi sakinati masuk di akhir kali kalimat, di akhir kalimat. Beda kalau qada dia masuk pada fi'il ma madhi tapi itu di a di awal. Naam. Qala wal gharadu minha gharadu artinya tujuan maksud. Wal gharadu minha ay eh, tujuan dimasukkannya, didatangkannya tata nif di akhir kalimat itu kata beliau ad-dilalatu ala anna al-ism alladhi asnada hadzal fi'lu ilaihi muannatsun Wab untuk menunjukkan bahwasanya isim yang disandarkan oleh fiil tersebut padanya adalah mu'an mu'annas. Jadi enam. Sawon akana fa'ilan sama saja dia fa'il nahu qalat aisyatu ummul mu'minin. Jadi tujuannya didatangkan apa tata di sini untuk menunjukkan bahwasanya kalimat yang setelahnya failnya itu muan muannas qalat aisyatu qalat qala fi'il madhi wa alfat la mahla min al-i'rab ta alamat apa tau ta'nif at-ta'nya namanya apa tau at-ta'nif tau apa at-ta'nif aisyatu fa'il marfu wa alamatu rabbih tammatun zahiratu. Aisyah tu ummul mukminin. Ummul mukminin bah badal. Ya. Ummul mukminin apa? Ba badal ummu mudhaf al mukminina mudhafun ilaih ilaihi. Naam. Ya kawan, jadi syahidnya di sini apa? Qalat Aisyah tu. Qalat. Nah ini menunjukkan bahwasanya fiil ya yang uh, apa namanya isim alladzi asnada hadzal fi'lu ilai mu'an muannatsun muannats artinya disambungkan dengan fi'il tersebut disandarkan dengannya menunjukkan mu'an muannats am kana naiba fa'ilin ataupun menjadi naib naibul fa'il ya nahu furishat daruna bil busti ini furishat namanya fi'il madhi mughayyirus sighah Fi'il madhi apa? moga mughayyiru ya sighah. Atau antum katakan fi'il madhi mabniun lil ma Ya, fi'il madhi mabniun lil lil majhul. Atau bisa kita katakan fi'il madhi mughayy mughayyiru ya as-sighah. Maksudnya purisha. Ya. Fi'il madhi mughayyiru sighah. Ada pula yang mengatakan fi'il madhi mabniun lil ma majhul. Fi'il lil majhul. Daruna, ah, daruna bukan lagi fi'il nama fa'il, tapi nama na, naibul fa'il. Ada pembahasan khusus akan datang. Naam, daru mudhaf nunnya fi mahalli jarri mudhaf ilaihi. Wal muradu anna sakinatun fi asli wad'iha dan yang dimaksud dengan ta tanif di sini adalah yang diinginkan adalah asal peletakannya, asal penggunaannya baik itu ta'nif ta ta'nif. Fala yadurru tahrikuha li'arri takhallusi min iltiqa'is sakinain. Sehingga nantinya kalau kita dapatkan Kadang kalanya tak yang disukun tadi tiba-tiba sudah hidup bergerak bukan lagi disukun. Kenapa? Li'arudit takhallus min iltiqa'is sakinah ini supaya kita apa namanya? Uh, dengan tujuan untuk menghindari ketemunya dua sukun. Itu maksudnya li'arudit takhallus min iltiqa'is sakinain. Untuk apa? Supaya hindari ketemu dua sukun. Tidak boleh ketemu dua sukun. Ketika ketemu dua sukun harus digerakkan salah satunya. Fi nahwi qawlihi ta'ala seperti firman Allah wa qalat ikhruj. Asalnya wa qalat ukhruj. Iya wa qalat ukhruj. Tapi karena ketemu dua sukun itu ta dengan alif maka dibacalah taknya tadi yang tadinya disukun menjadi dikasrah itu maksudnya. Ini asal penggunaan wa qalat ikhruj ini disukun. Tapi karena supaya kita menghindari ketemu dua sukun, maka salah satunya harus digerakkan, harus dikasrah. Wa imra'atu fir'auna. Asalnya wa imra'atu. Jadi sukun yang dimaksud ketemu dua sukun sukun apa? Sukunnya tak dengan sukunnya alif. Ya, alif itu pasalnya disukun. Jangan sampai yang dimaksud di situ uh, eh, kha bukan atau yang sukunnya mim bukan. Tapi sukunnya alif di situ. Ya. Kemudian juga qalata ataina ta'i'in. Di sini qalata asalnya qalat, ya. Tapi karena setelahnya ada alif untuk menunjukkan uh, musanna sehingga taknya pun digerakkan. Iya, dipat lipat habukan lagi disuh dikusuku sehingga dibacalah qalata. Jelas ya kawan ini. Jelasin maksudnya tadi ini ya diperhatikan bahwasanya ketika fi'il madhi bersambung dengan ta ta'nifis sakina ya maka ketahuilah tujuannya untuk menunjukkan bahwasanya apa yang di kalimat yang disandarkan padanya itu menunjukkan apa fa fa'il kalimat yang disandarkan kepadanya imma dia fa'il ataupun na naibul fa fa'il. Seperti fa'il itu tadi qalat Aisyah ummul mukminin. Adapun yang naibul fa'il furishat dah daruna. Wa mimma taqaddama yatabayyanu laka anna alamatil fil allati dzakara al-muallif ala thalathati aqsam. Dari penjelasan yang telah lalu jelaslah bagi kamu bahwasanya sesungguhnya tanda-tanda api yang disebutkan oleh muallif itu sahibul al-jurumiyah ini terbagi menjadi tiga bagian. Pertama kismun yahtassu bid-dukhuli ala al-madhi. Ada bagian tanda yang khusus masuk kepada fi'il madhi wa huwa ta'u ta'nifis sakinah itu ta'u ta'nifis sakinah wa qismun yahtassu bid 'ala al-mudhari ada pula bagian tanda yang dia khusus masuk pada fi'il mudhari wa huwa sin wa sawfa itu sin dan sawfa wa qismun yashtariku bainahuma dan ada pula bagian yang bersekutu antara keduanya masuk pada fi'il madhi juga masuk pada fi'il mudhari yaitu apa qad jelas ya jadi tanda is, tanda uh, fi'il tanda fi'il dibagi menjadi tiga tanda pertama ada tanda khusus ya ada tanda khusus masuk pada fi'il ma madhi apa itu tata nisis sakinah di akhir kata kemudian ada tanda yang khusus masuk pada fi'il mudhari yaitu apa?